Dan ridho. Menerima dengan ridho. Dan jangan kau tafsirkan sedikit pun dengan hawa nafsumu. Fa innal iman bihadha wajib. Karena iman dengan semua hadis-hadis tersebut wajib hukumnya. Faman fassara syai'an bihadha min hadha bihawa, siapa yang menafsirkan sesuatu dengan hawa nafsunya, waraddahu dan menolak, menentang, maka dia adalah seorang jahmi. Seorang jahmi. Jahmi artinya pengikut jahm bin sofwan Aliran Jahmiyah yang menolak sifat. Ini tentunya kelanjutan pembahasan yang lalu yaitu ucapan Imam Al-Barbahari tentang hadis-hadis. Setiap engkau mendengar hadis, asar-asar yang memberitakan tentang hal-hal yang gaib, tentang sifat-sifat Allah yang mungkin masih muskil di kepalamu. Masih muskil maksudnya masih sulit dipahami. Hati-hati. Jangan ditolak kalau hadis itu sahih. Seperti hati-hati para hamba di dua jemari Allah. Dibolak-balikan sekehendaknya. Mungkin akal kita nggak akan bisa mencerna bagaimana caranya. Hati-hati manusia yang sekian miliar banyaknya. Semuanya di dua jari Allah dibolak-balikan sekehendaknya. Seperti apa? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Tetapi hadis yang sahih wajib kita terima. Akhrajahu Muslim. Atau seperti Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan dalam riwayat turun di hari Arafah. Allah turun ke langit dunia. Seperti apa? Bagaimana? Gak terbayang. Gak perlu dibayangkan. Karena engkau tidak tahu zat Allah apalagi turunnya. Zatnya gak tahu seperti apa. Tetapi berita itu sahih. Muttafaqun alaihi Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga di dalam Sunan wal Masanid bahkan dikatakan mutawatir. Turunnya Allah ke langit dunia. Nggak bisa kita tolak. Karena ini ucapan benar-benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula berita tentang neraka jahanam yang setiap dimasukkan kepadanya penghuninya selalu meminta tambahan hal min mazid hal min mazid apakah ada tambahan apakah ada tambahan karena Allah sudah menjanjikan la amla anna jahannama al jinnati wan nasi ajma'in kami akan penuhi neraka jahannam maka setiap dimasukkan ke dalam neraka taqul jahannam berkata hal min mazid wa taqulu hal min mazid Neraka akan terus meminta apakah ada tambahan akal sampai Allah memasukkan ujung jarinya dari kakinya. Maka inzawa an-nar bergeser ke sana kemari dan berkata qat qat cukup cukup. Khonibina ini juga hadis sahih tidak diragukan kesahihannya karena hadis yang muttafaqun alai Bukhari wa Muslim dan juga diriwayatkan dalam kitab-kitab musnad, kitab-kitab sunan dan lainnya. Dari hadis Anas bin Malik dan lainnya. Gak bisa ditolak dari sisi kesahihan. Berarti hanya masalah kita tidak bisa memahami seperti apa, kayak apa. Yang jelas tidak sama dengan kaki manusia yang dimasukkan kepada belumbang api, tidak. Tidak sama. Bagaimana? Wallahu taala a'lam. Kita nggak tahu kaifiahnya. Maka dikumpulkan hadis-hadis yang seperti ini oleh beliau, oleh Imam Abu Muhammad Al Hasan ibni Khalaf Al Barbahari. Setelah mengumpulkan, beliau ajarkan caranya. Wa ashbahi hadhil ahadith. Model-model hadis yang seperti ini alaika taslim atasmu untuk menerima wattasdiq dan membenarkan saya beriman bahwa ini benar-benar terjadi karena itu berita Rasulullah yang harus kita percaya wattafwil dan menyerahkan kepada Allah kayak apanya. Seperti apa? Wallahu alam serahkan pada Allah. Karena kita tidak bisa memahami seperti apa Allah turun ke langit dunia. Seperti apa? Allah Subhanahu wa taala memegang jari manusia dengan dua jemarinya dan dibolak-balikkan sekehendaknya. Bagaimana itu? Wallahu alam. Bagaimana Allah memujung, memasukkan ujung jari kakinya ke neraka jahanam sampai jahanam menyatakan qaf qaf. Kayak apa? Wallahu alam. Tidak tahu. Beritanya benar, sahih. Kayak apanya kita tidak tahu. Maka tasdiq, wat taslim, wat tafwid Ingat tafwid dalam masalah maknanya, dalam masalah kaifiahnya. Bukan dalam masalah makna, dalam masalah kaifiah. Ini kayak apanya. Tetapi makna kalimatnya jelas. Inna Allah sesungguhnya Allah yanzilu fi'il mudhari' yang bermakna turun ila sama'id dunya ke langit dunia Maknanya jelas apa enggak jelas? Jelas maknanya. Paham kita? Allah turun ke langit dunia, selesai. Demikian pula yang kedua, yang ketiga sama. Qulubul ibad, hati-hati manusia mudhaf wa mudhaf ilaih baina isbu'aini di antara dua jemari min asabi'ir rahman dari jari jemari Allah. Kurang jelas apa? Makna-maknanya, kalimat-kalimatnya jelas. Berarti tafwid fi mana? Tafwid fil makna. Astagfirullah. Fil kaifiyah. Tafwid fil kaifiyah. Bukan fil makna. Tafwid fil kaifiyah bukan fil makna. Warridha. Dan kita harus ridha. Jangan menolak. Karena itu ucapan Rasulullah SAW terbukti sahih Wala tufassir syai'an min hadhihi bihawaka. Maka jangan kau tafsirkan sedikit pun dalam masalah ini dengan hawa nafsu. Oh mungkin maksudnya bukan kaki. Jangan kau tafsirkan sembarangan. Tahu dari mana? Nabi menyatakan kaki, kamu bilang bukan kaki. Nabi menyatakan jari, kamu mengatakan bukan jari. Nabi menyatakan isbu'aini, dua jemari Allah. Kamu mengatakan, oh itu bukan jari. Itu namanya menafsirkan dengan hawa nafsu. Jangan. Karena sungguhnya iman dengan berita-berita ini hukumnya wajib. Dan juga siapa yang menafsirkan dengan hawa nafsunya, menyelewengkan maknanya kepada makna lain, atau menolak berita-berita tersebut, fahuwa jahmiyun, maka dia pengikut Jahm bin Safwan. Berarti dia alirannya aliran Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menolak sifat-sifat seluruhnya dengan menolak sifat sebagiannya, dengan menolak sifat sebagian kecil atau sebagian besarnya sama atau tidak sama? Hah? Baik. Ayat-ayat Al-Qur'an sekian banyaknya. Kalau ada seseorang yang menolak satu satu ayat. Saya tidak percaya dengan ayat ini. Kafir atau tidak kafir? Kafir. Tapi sekarang ada yang menolak dua. Kafir atau tidak kafir? Kafir. Ada yang menolak tiga puluh ayat ditolak semua. Kafir atau tidak kafir? Kafir yang pertama dengan kafir yang terakhir. Sama apa enggak sama? Yuminuna bi ba'dil kitab. Wa yakfuruna bi ba'd. Beriman dengan sebagian kitab. Menolak sebagian yang lain. Allah samakan mereka. Demikian pula menolak satu sifat, menolak dua sifat, menolak sepuluh sifat, menolak sekian banyak sifat, banyak atau sedikit kau sudah menolak berarti dia menentang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Syekh Al-Fauzan <clears throat> hafizahullah taala والتفويض معنى التفويض الصحيح huwa tafwidul kaifiyah. Yang benar adalah tafwidul kaifiyah. La tafwidul ma'na, bukan tafwidul ma'na. Bukan tafwidul ma'na. Khonibina azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada aliran namanya aliran mufawwidah. Aliran mufawidah ini, aliran tafwid. Semua diserahkan pada Allah Taala. Makna ayat ini wallahu alam, terserah Allah. Makna hadis ini wallahu alam, terserah Allah. Makna kalimat ini wallahu alam, terserah Allah. Makna ini wallahu alam, terserah Allah. Aliran apa ini? Aliran mufawidah tidak mau menerjemahkan, tidak mau memahami dan tidak mau mengerti kalimat-kalimat. Maknanya oleh mereka dikatakan wallahu alam, maknanya terserah Allah. Tafwid fil makna. Sampai dikatakan oleh para ulama itu bukan golongan ahlu tafwid tapi ahlu tajhil. Ahl at-tajhil, pembodohan. Mengapa pembodohan? Karena Allah turunkan Qur'anan Arabian la'allakum taqilun. Allah turunkan Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah afsahukum yang paling fasih di antara kalian dalam berbahasa Arab. Baik. Maka Rasulullah SAW berbicara dengan kalimat yang bisa dipaham. Apakah mungkin Allah menurunkan ayat untuk tidak dipaham? Mustahil. Allah turunkan ayat agar dipahami. Dan Rasulullah SAW berbicara agar dipahami. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Jangankan tidak dipaham. Memiliki makna yang lain selain makna bohir saja dalam Quran dan Sunnah tidak ada. Kalau di Indonesia namanya makna kias. Menyebut seseorang dengan singa. Singa berbicara di mimbar. Dalam Quran dan Sunnah tidak ada. Mengapa nggak ada? Jawabannya sama dengan yang tadi. Kata para ulama, ahli logah, Quran diturun, diturunkan untuk dipahami. Sedangkan kias-kiasan adalah diucapkan untuk tidak dipahami. Misalnya begini, ya. awas, ya. sudah mendung, bentar lagi hujan. Ya. Maksudnya temennya ini sudah mulai mau nangis. Ya. Kamu katakan sudah mendung, bentar lagi hujan. Mengapa dia pakai kiasan? Tidak pakai mana yang hakiki. Sebentar lagi dia nangis. Supaya jangan diketahui oleh orang ini. Supaya kamu paham, dia yang mau nangis gak paham. Ya. Ngerti ya? fungsinya kias-kiasan itu adalah supaya tidak dipaham oleh sebagian, dipaham oleh sebagian. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah Allah turunkan Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran agar tidak dipaham oleh sebagian, dipaham oleh sebagian? Tidak. Allah berulang kali menyatakan la'allakum taqilun agar kalian memahami agar kalian mengerti. Oleh karena itu Al-Qur'an dijuluki al-bayyinat. Dijuluki apa? Al-bayinat. Apa makna bayinat? Kejelasan. Kejelasan. Sedangkan kias-kiasan tidak jelas. Samar. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Apalagi kalau ada kalimat-kalimat dalam Quran yang tidak bisa dipahami maknanya. Ayat ini tidak bisa kita pahami maknanya. Kita serahkan saja pada Allah. Dikira ini paling bijak. Bukan paling jahil, bukan paling bijak. Aliran siapa itu? <laughs> Di antaranya Hasan al-Banna. Hasan al-Banna berkata bahwa sebagian mereka menolak sifat, sebagian mereka menakwilkan sifat. <laughs> Sebagian mereka menyerupakan dengan makhluk. Kita memiliki sikap yang bijak, yang tengah-tengah untuk menyerahkan maknanya kepada Allah. Masya Allah, itu paling bijak, bukan paling bijak. Itu ahlut tajhil, membuat masyarakat bodoh. Ayat ini wallah alam nggak tahu maknanya. Ayat ini nggak tahu maknanya. Hadis itu, oh nggak tahu maknanya. Terus untuk apa diturunkan? Kalau nggak dipaham maknanya untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Untuk apa Rasulullah SAW berbicara kalau nggak dipahami? Maka sekali lagi kata Syekh Salal Fauzan dan juga para ulama sebelumnya bahwa yang benar tafwid itu pada kaifiyah bukan pada makna. Yang dikatakan serahkan pada Allah itu kaifiahnya, kayak apanya? Maknanya jelas. Orang yang mengerti bahasa Arab akan paham maknanya. Apa itu makna baina asbu'aini min asabi'ir rahman? Jelas maknanya. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya juga jelas maknanya. Ucapan Allah SWT, kalau engkau berjalan kepadaku, aku akan berlari kepadamu. Jelas juga. Tetapi kaifiahnya yang kita tidak tahu. Kaifiahnya yang kita tidak tahu. Maka kita nufawwid al-kaifiyah ilallah. Kita serahkan kaifiahnya kepada Allah. Ini bagaimana? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Bagaimana itu? Jari ujung jarinya dimasukkan dalam neraka. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Tapi beritanya pasti benar. Karena yang berbicara Rasulullah SAW terbukti sahih riwayatnya, sanadnya dari beliau alaih salatu wassalam. Wala tufassir syai'an min hadhihi bihawaka. Jangan kau tafsirkan sedikit pun dengan hawa nafsumu. Kata Syekh pensyarahnya, wa innama tufassiruha bil ma'na sahih اللائق بالله جل وعلا yakni ditafsirkannya dengan makna yang benar yang sesuai dengan keagungan Allah azza wa jalla atau jalla wa ala artinya bukan tidak boleh ditafsirkan sama sekali bukan tidak boleh ditafsirkan sama sekali jangan ditafsirkan dengan hawa nafsu ditafsirkan dengan makna yang benar, ditafsirkan dengan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. La yuqalu innaha la tufassar. Jangan dikatakan bahwa tidak boleh ditafsirkan. Bertufassar wa yubayyan ma'naha. Bahkan silakan ditafsirkan, diterangkan maknanya, tetapi tafwid pada kaifiyah Inama tafwidu lil kaifiyati faqat. Sesungguhnya yang namanya tafwid pada kaifiyahnya. Kayak apanya itu yang kita tidak tahu. Serahkan pada Allah. Dan jangan meraba-raba. Jangan menduga-duga. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Jangan. Nusbitun nuzul. Kita tetapkan sifat turun bagi Allah. Watanfil kaifiyah tetapi engkau menafikan kayak apanya. Wallahu alam seperti apa turunnya. Yati yaumul qiyamah li faslil qadha. Allah akan datang yaumul qiyamah bagaimana majinya? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang. Tetapkan imani bahwa Allah datang. Tetapi kayak apanya kita tidak tahu. Hal ينظرون إلا أن ya'tiyahumullahu fi في ظلل من wal والملائكة wa الأمر amr. Ini juga sama. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah pada mereka. Bagaimana datangnya? Wallahu a'lam. Diterangkan, ditafsirkan silahkan. Maksudnya nanti pada hari kiamat begini begini begini sesuai dengan dalil-dalil yang lain, hadis-hadis. Tetapi menerangkan kaifiahnya jangan. Karena itu berkait dengan zat Allah, sedangkan zat Allah kita tidak tahu apalagi datangnya. Apalagi turunnya. Wa ya'ti subhanahu wa yaji'u li faslil qada'i baina ibadih. Akan datang subhanahu wa ta'ala wa yaji'u li faslil qada' untuk memutuskan atau menyelesaikan keputusan-keputusan di antara para hamba. Walakinnahu laisa kamaji'il makhluk. Tetapi harus kita yakini datangnya Allah tidak sama dengan datangnya makhluk. Itiannya tidak sama dengan itiannya makhluk. Innama huwa ityanun wa maji'un yaliqu bi jalalih. Datangnya Allah sesuai dengan keagungan Allah. Kaifa yasha. Sekehendaknya sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan makhluknya. Alhamdulillah, sangat jelas, sangat bijak, sangat tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Latu fasir bihawak, jangan kau tafsirkan dengan hawa. Ay la fasirha biduni ilmin. Maknanya, jangan tafsirkan dengan tanpa ilmu. Kalau tanpa ilmu berarti hawa nafsu amma annaka tufassiruha bimujibil adillah adapun kalau engkau menafsirkan sesuai dengan dalil-dalil maka itu tidak mengapa sesuai dengan tafsir-tafsir ahlu sunnah yaitu tafsir bil ma'thur tafsir bil ma'thur adalah tafsir dengan asar-asar dengan riwayat-riwayat tentang ayat ini ada hadis ini, ada hadis ini, ada ucapan sahabat ini, ada ucapan sahabat itu. Nggak apa-apa. Itu bukan dengan hawa. Tetapi kalau tanpa ilmu, maka itulah yang dikatakan dengan hawa. Ini mungkin maksudnya bukan tangan, mungkin maksudnya kekuasaan. Itu kaki, maksudnya mungkin bukan kaki. Tetapi apa lagi Seenaknya menafsirkan tanpa dalil-dalil. Ini bahaya. Sangat-sangat bahaya karena berkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. ورد المتشابه mutasyabi ilal Yang diperbolehkan adalah menafsirkan dengan mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Ayat-ayat Al-Quran ada dua jenis. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Adapun ar-rasikhuna fil ilmi mereka berpegang dengan yang muhkamat, yang muhkam itu yang maknanya sangat jelas gamblang, itu dipegang sebagai patokan. Wal mutasyabih sedangkan yang samar-samar maknanya bisa ke sana bisa kemari disesuaikan dengan yang muhkamat. Karena tidak mungkin ada ayat bertentangan dengan ayat. Ayat-ayat yang muhkam menjadi patokan. Yang bisa ditafsirkan ke sana kemari, dilihat. Ditafsirkan ke sana, cocok dengan muhkamat atau bertentangan dengan muhkamat. Kalau bertentangan dengan muhkamat, jangan. Berarti itu bukan tafsir yang dimaksud. Tetapi ditafsirkan dengan tafsir yang kedua, cocok dengan yang muhkamat. Maka itulah tafsirnya. Itu mana? Raddul mutasyabih ilal muhkamat. Dikembalikannya mutasyabih kepada yang muhkamat. Fahadalah baksabihi. Kalau begini, tidak mengapa. Amal insanul mubtadi'u awil jahilu falayatadakhal fi hadhil umur. Adapun seorang pemula awil jahil atau seorang yang bodoh fala fi hadhil umur maka jangan masuk-masuk dalam masalah ini. Jangan sok tahu menafsirkan ke sana kemari. Wal masailil azimah dalam masalah-masalah besar karena masalah yang berkait dengan Allah masalah besar Masalah yang berkait dengan sifat-sifat Allah, masalah besar. Maka jangan sembarangan menafsirkan ayat-ayat sifat. Jangan sembarangan menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna hadha ghalatun wa khatarun kabir. Karena itu akan membuat kesalahan dan membuat bahaya yang sangat besar maka cukup kamu katakan selebihnya wallahu a'lam. Ini ayat maknanya uh, maksudnya apa? Maksudnya Allah di atas arusnya. Bagaimana itu? Kayak apa? Seperti apa? Apa begini apa begitu? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Kalau saja diberitahu dalam Al-Qur'an saya akan jawab. Tapi nggak ada. Penjelasan rinciannya kayak apa? Wallahu a'lam bissawab yang pasti tidak sama dengan makhluk. Yang pasti tidak sama dengan sesuatu di atas sesuatu. Tidak sama dengan makhluk di atas makhluk. Nggak sama dengan raja di atas singgasananya. Tidak sama dengan seseorang di atas kudanya. Tidak sama dengan bersilanya si fulan dan si alan. Tidak sama. Allah tidak sama dengan makhluk manapun. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu pun. Ini muhkam. Muhkamat Taib itu jadi patokan. Wa ana ara katsiran syabab al-muta'allimin tajarra'u ala masail al-aqidah. Saya melihat kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, aku melihat kebanyakan manusia dari kalangan pemuda-pemuda yang muta'alimin yang merasa alim, merasa berilmu, tajarra'u, lancang. Tajarra'u berani tapi berani yang tidak terpuji. Terlalu berani, ini lancang Ada masail aqidah dalam masalah-masalah aqidah. Wasaru yajtaruna minha asya'a wa yatakallamuna fiha mulai dia berbicara dengan berani dalam perkara-perkara berbicara tentangnya wa yata'adawna fima bainahum bahkan saling bertikai bermusuhan sesama mereka enggak ini maksudnya ke sana udah bisa ini maksudnya ke sini terlalu berani berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala wa yataqata'una fima bainahum idza Bahkan mereka kemudian bercerai-berai, bermusuhan karena mereka berbeda-beda memahaminya. Ya ikhwan, maka kallafakumullahu bihadhil umur. Wahai kaum muslimin, wahai saudara-saudaraku, kalian tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menafsirkan perkara-perkara yang seperti ini alaikum antasiru ala manhajis salaf. Kalian itu dituntut untuk mengikuti jalan salaf. Titik. Tidak dituntut untuk menafsirkan. Engkau harus menafsirkan sendiri. Tidak ada. Disuruh ngikut. Jangan sembarangan menafsirkan sendiri. Tasiru ala manhajis salaf. Ikutilah manhaj salaf Watakulu biqaulihim dan berbicaralah kalian dengan ucapan mereka. Kutubul aqaid muharraratun walillahil hamd. Kitab-kitab akidah sudah banyak dicetak, sudah banyak diterbitkan. Alhamdulillah. Matbu'atun musahahatun mudrusa. Sudah dicetak matbu'ah. Musahahah sudah diteliti, madrasah sudah dikaji di majlis-majlis para ulama mundabitah sudah tersusun rapi tinggal kalian baca kalian ikuti kalian dengarkan kalian pahami kalian ikuti fala tuhdisu asya'a min indikum jangan kalian mengada-adakan perkara-perkara baru dari sisi kalian wa afhaman min indikum Jangan mengada-adakan pemahaman-pemahaman baru dari dirimu sendiri. Kufitum hadzal amr. Kufitum hadzal amr. Kalian sudah dicukupi. Walhamdulillah. Kalian sudah dicukupi, maksudnya kalian tidak perlu repot-repot. Ini apa ya maksudnya? Ini kenal kemana maksudnya? Sudah ada tafsirnya. Sudah dijelaskan oleh para ulama. Sudah ada akwal minas salaf rahimahumullah Tinggal ngikut. Memahami dengan pemahaman mereka, ikut, selesai. Jangan kalian ada-adakan pemahaman baru, jangan kalian ada-adakan e, tafsir baru, jangan kalian menyatakan tapi saya melihat kayaknya ini bukan ke sana, tapi ke sini. Mungkin ulama terdahulu semua salah. Nggak ada yang terpikir oleh mereka kalau tafsirnya itu ke sini. Ini mutakabbirun jabbar, sombong. Ini sombong. Qauluhu fa innal imana bihadza wajib. Ucapan Imam Al-Barbahari bahwa iman dengan berita-berita itu wajib hukumnya. Yani iman bi asma'illahi wa sifatih, maksudnya iman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan iman dengan fi'il-fi'il Allah yang disebutkan dalam Quran dan sunnah. Sifat-sifat Allah dalam Quran dan sunnah wajib kita imani. Nama-nama Allah dalam Quran dan Sunnah wajib kita percaya. Perbuatan-perbuatan yang disebutkan, perbuatan Allah dalam Quran dan Sunnah wajib kita percaya. Muftaradun alal abdi. Hukumnya fardu bagi setiap hamba. Wa minal imani billah. Termasuk keimanan kepada Allah adalah iman dengan nama-namanya. Termasuk iman kepada Allah adalah beriman dengan sifat-sifatnya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Falladhi yatadakhal fi umuril asma'i was sifat. Maka barang siapa yang gegabah gegabah masuk dalam perkara tanpa ilmu imma bita'til siapa yang masuk dalam perkara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah bita'tilin dengan menolaknya wa imma bitamtsilin atau dengan menyamakannya au bitafwidin atau dengan menyerahkan makna maknanya tidak tahu terserah Allah wa imma bitafsirin min indih atau ditafsirkan sendiri dengan hawa nafsunya Berarti orang ini lam yu'min billahi. Berarti dia belum beriman kepada Allah dengan keimanan yang hakiki. Karena maknanya beriman pada Allah, beriman juga pada sifat-sifatnya. Beriman pada Allah itu beriman pada keesaannya. Bahwa dia yang satu-satunya yang berhak diibadahi. Beriman pada rububiahnya. Bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan yang mengaturnya, memberi rezeki, memeliharanya, semua Allah SWT dan juga beriman kepada Allah termasuk beriman kepada nama-namanya, sifat-sifatnya dan afalnya, perbuatan-perbuatannya yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Maka siapa yang menyelewengkan maknanya kepada makna lain, berarti menolak. Siapa yang mempermisalkan dengan makhluk, berarti menyamakan dengan makhluk. Siapa yang menyatakan ini tidak tahu maknanya, berarti dia kurang ajar, menganggap bahwa Quran tidak bermanfaat. Maknanya apa? Untuk alam tidak tahu maknanya. Terserah Allah. Untuk apa diturunkan? Kalau nggak dipahami. Demikian pula kalau menafsirkan dengan seenaknya, oh ini mungkin maksudnya ini, mungkin maksudnya itu tanpa ada dalil. Ini juga termasuk tidak sempurna beriman kepada Allahnya. Imannya kepada Allah tidak sempurna. Belum beriman dengan al-iman al-haqiqi. Wa innama imanuhu naqis Imannya kurang sempurna, tidak sempurna. Kemudian diakhiri dengan ucapan beliau, "Faman fassara syai'an min hadhihi bihawahu wa radda fahuwa jahmi." Siapa yang menafsirkan sesuatu dengan hawa nafsu kemudian menolak, maka dia adalah jahmi. Apa jahmi? Pengikut aliran Jahmiyah. Aliran Jahmiyah adalah aliran yang dicetuskan pertama kali oleh seorang yang bernama Jahm bin Sofwan. Jahm bin Sofwan <laughs> adalah orang yang jahil. Ketika didatangi oleh orang-orang Hunud, orang-orang dari India, bertanya apa agamamu? Dijawab Islam. Siapa yang kamu sembah? Allah. Sif Kata mereka, gambarkan kepada kami kayak apa Tuhanmu. Jahan bin Sofwan tidak berkata, saya tidak tahu. Enggak. Berpikir, berpikir, berpikir Bagaimana? Kayak apa Allah? Kayak apa Allah? Kayak apa Allah? Innahu fakara wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Dia berpikir dan menentukan kemudian celakalah apa yang dia tentukan. Thumma qutila kaifa qaddar kemudian celakalah apa yang dia tentukan. Tiba-tiba tiba-tiba dia menjawab Allah fi kulli syai'in wa ma'a kulli syai'. Allah di setiap sesuatu dan bersama setiap sesuatu. Allah tidak begini, tidak begitu, tidak begini, tidak begitu. Ditolak semua sifat. Tidak besar tapi tidak kecil. Tidak mendengar tapi tidak tuli. Tidak melihat tapi tidak buta. Pokoknya semua sifat ditolak. Dari mana itu? Min hawahu. Min indihi huwa. Abbal. Al-kafir. Karena sebagian para ulama mengkafirkan dia. Akhirnya pengikut-pengikutnya disebut dengan aliran Jahmiyah. Aina fawal asma was sifat. Menolak nama-nama dan menolak sifat-sifat Allah. Liannahum fassaruha bima yaliku bil makhluk. Karena mereka menafsirkannya sesuai dengan makhluk. Maka ditolak. Kaki. Oh kayak makhluk. Tolak. Dua jemari. Kayak makhluk. Tolak. Mendengar. Kok kayak makhluk mendengar? Tolak. Melihat. Oh, kok kayak makhluk melihat? Tolak Kata mereka, kalau ditolak melihat berarti buta. Tidak, tidak buta, tapi tidak melihat. Lakat junna jahmun. Ijusami ilahahu. Sungguh telah gila jahmun. Ketika mensifati Allah dengan menyatakan maha tinggi. Tidak tinggi tetapi tidak rendah. Ketika menyatakan tidak mulia tetapi tidak hina. Lakat junna jahmun. Sungguh telah gila jahmun. <laughs> Dan yang mengatakan seperti ini dengan syair itu orang badui. Yang biasanya orang badui orang bodoh. Duduk di majlisnya Jahan bin Sofwan sebentar. Bengong dia. Dia pergi meninggalkan majlis itu sambil mengucapkan syair ini. Sayang syairnya saya nggak hafal. Ya. Nanti perlu kita bacakan. Ya. Diawali dengan kalimat itu. Laqad junna jahmun id yusammi ilahahu. Sungguh telah gila jahm. Ketika mensifati Allah dengan begini, begini, begini. Sampai dia berkata, Wahal anta ya jaham. Apakah kalau aku mengatakan bapakmu ya, pinter tapi nggak punya ilmu? Apakah kamu marah? Apakah itu pujian atau cercaan? Kalau aku katakan bahwa bapakmu tinggi tapi nggak punya ketinggian. Karena jaham, nama nerima, sifat enggak. Jadi namanya alim tapi nggak punya ilmu. Kan itu sifat. Namanya diterima, Tinggi, tapi nggak ada ketinggian. Kalau aku katakan bapakmu tinggi tapi nggak punya ketinggian. Bapakmu alim tapi nggak punya ilmu. Apakah aku memuji bapakmu atau mencercanya? Ya jaham. Badui saja tahu betapa sesatnya Jaham bin Safwan. Bahkan dikatakan gila. Lakot junna jahmun. Majnun yakni. Qala kita selesaikan sedikit karena tanggung. Baru kemudian adan dan salat. Wala syakka anna Allah yunazzah amma yaliku bil makhluk. Tidak ragu lagi bahwa memang Allah disucikan dari kesamaan pada makhluk. Tidak mungkin sama dengan makhluk. Fahum masalu awalan thumma attalu thanian. Berarti mereka ini, Jahmiyah ini, melakukan dua hal sekaligus. Menyamakan dengan makhluk dulu, kemudian menolak. Masa punya tangan berarti kayak makhluk. Itu kesalahan pertama. Tidak mungkin. Allah tidak punya tangan. Itu kesalahan kedua. Kesalahan pertama menyamakan. Kesalahan kedua menolak. Harusnya di awal jangan menyamakan. Tentunya tangan Allah tidak akan sama dengan tangan makhluk. Selesai sesungguhnya. Hai Sulam yadhhar binaan ala tamtsilihim karena dibangun di atas kesepersamaan mereka Hai Sulam yadhhar lahum min hadhihi nusus illa ma yushbihu fil makhlukin karena mereka tidak bisa melihat sifat-sifat tadi kecuali di hati mereka ini sama dengan makhluk fana fauha akhirnya ditolak walau qalu kalau saja mereka berkata hadhin nusus fiha sifatun wa asma'un lillah haqiqiyah lakinnaha taliqu bihi falaysat ka asma'il makhluqin wala ka sifatil makhluqin selamat dia kalau saja mereka mau berkata Dalil-dalil ini, ayat-ayat ini, hadis-hadis ini mengandung sifat-sifat Allah dan mengandung nama-nama Allah yang sebenar-benarnya hakikiyah. Tetapi tentunya sesuai dengan keagungan Allah. Tidak sama dengan nama-nama makhluk dan tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Makhluk mendengar, Allah mendengar. Apa sama? Ya tidak sama. Makhluk pendengarannya sangat-sangat-sangat terbatas. Sedangkan Allah maha mendengar walaupun bisikan di hati manusia. Manusia melihat, Allah melihat. Tetapi tidak sama. Walaupun sama-sama lafadznya melihat. Basoro yobosiru. Tetapi man manusia penglihatannya sangat terbatas. Sedangkan Allah SWT maha melihat. Yang di langit, yang di bumi, yang dekat, yang jauh, bahkan yang di dalam bumi sekalipun. Walau salaku hadal manhaj. La salimu. Kalau saja mereka mau mengikuti manhaj ini, selamat. Nggak akan sesat. Wa inama utu min fahmihim wa ahwaihim. Wa ahwaihim. Sesungguhnya mereka mendapatkan seperti itu karena pemahaman mereka sendiri, karena hawa nafsu mereka sendiri. Wal jahmiyah nisbatun ilal jahm bin Sofwan. Aliran jahmiyah itu dinisbatkan kepada Jahm bin Sofwan at tirmidhi yakni dari daerah Tirmid. Enggak ada hubungannya dengan Imam Tirmidzi. Hanya kebetulan dari daerah yang sama, Tirmid. Awis Samarkandi, emang dari Samarkand. Wa huwa awwalu man azhara al-qawla bi anna al-Qur'an makhluk dan dia adalah orang yang pertama menyatakan bahwa Quran itu makhluk. Bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala bi asma'i was sifat dan dia menolak Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala innal imana huwa mujarradul ma'rifah bil qalbi. Dan Jamin Sofan berkata yang namanya iman cukup dengan pengenalan dalam hati titik. Dengan eling saja sudah cukup. Ila akhiri aqwalihi dhalah al-kufriyah. Sampai akhir ucapan dia yang sesat dan kafir. Faman ya'taqid hadha al-i'tiqad fa innahu yunsab ilaih. Maka siapa yang meyakini dengan keyakinan yang seperti ini dinisbatkan kepada dia. Kepada Jaham bin Sofwan, aliran Jaham atau dalam bahasa Arabnya Jahmiyun.